Apa kaitannya? Sampai-sampai sejajar dengan zina, riba, dan lain sebagainya. Sudah diceritakan bahwasanya datang seorang wanita dalam keadaan menangis dan menundukkan kepalanya seraya terus air matanya itu terurai kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sehingga ketika masuk ke rumah Nabi Musa maka ditanya apa yang kamu inginkan Galwahai Nabi Musa aku minta engkau doakan supaya dosa-dosaku ini diampuni maka ditanya oleh Nabi Musa, dosa apakah yang kau lakukan? Kata Nabi, kata perempuan tersebut, girl saya berzina sampai hamil, sampai melahirkan. Setelah lahir anaknya, aku cekik sampai mati. Akhirnya apa? Nabi Musa terperanjat dengan dosa-dosa yang sangat besar itu sehingga beliau mengatakan, pergilah engkau, sangat besar dosa yang kamu lakukan ini. Cepat kau pergi dari rumahku, aku takut sampai turun azab karena kamu berada dalam rumahku. Ini adalah hadis sahih. Coba lihat bayangkan ya. Nabi Musa pun beli itu cepat-cepat mengusir seseorang karena dosanya. Karena dosa-dosa yang semacam itu bisa mengundang turunnya bala. Nah, masalahnya sekarang ini sudah masya Allah. Dosa-dosa yang mengundang bala itu berada di mana-mana. Gak di rumah kita, tetangga kita, semuanya kena dari mulai kalangan pejabatnya, orang atasannya, semuanya rata yang namanya dosa-dosa besar itu dilakukan oleh segala lapisan masyarakat kita. Sehingga terkadang kita pikirkan sangat wajar gitu loh. Kalau negara kita ini Masya Allah seakan-akan sangat kental dengan yang namanya musibah demi musibah, bencana demi bencana itu sangat-sangat dimaklumi dan masuk akal gitu. Oleh karenanya coba lihat bagaimana Sayyidina Musa alaihissalam saja. Ya, beliau seorang nabi yang tentunya seorang nabi itu bawa rahmat. Adanya nabi itu bisa bisa menghilangkan segala macam dampak daripada segala macam dosa dan keapesan. Tapi lihat bagaimana beliau itu mengusirnya. Sehingga pada saat itulah ketika dia itu pergi tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Dia mengatakan, galway Musa, kenapa engkau menolak orang yang bertobat kepada Allah?" dia bertobat dan datang kepada kamu dengan taubat yang sesungguhnya. Kenapa engkau tolak? Ya. Dan ketahuilah wahai Musa, kalau sumpah ada seorang yang meninggalkan sholat lalu dia tidak menyesal. Meninggalkan sholat tapi tidak menyesal. Ada kadang-kadang orang yang sholat meninggalkan sholat tapi dia menyesal itu masih mending. Ini meninggalkan sholat tapi dia menyesal dia tidak menyesal. Itu katanya dosanya lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Akhirnya dipanggil oleh Nabi Musa, kemudian dimintakan Allah kepada Allah Taala supaya diterima taubatnya. Nah, di sini yang yang perlu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua adalah ternyata orang yang meninggalkan sholat tapi tidak menyesal itu lebih besar dosanya daripada orang yang membunuh orang, lebih besar dosanya daripada orang yang berzina, sampai dia itu hamil itu masih lebih besar dosanya orang yang meninggalkan sholat. Nah, oleh karenanya, kenapa sih kok sampai sebesar begitu? Apa kaitannya? Gitu. Kaitannya tidak ada lain kecuali karena memang kita itu diciptakan bukan dengan keinginan kita. Itu masalahnya. Kita ini adalah seorang hamba. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan untuk tujuannya, bukan tujuan kita. Sedangkan tuntutan Allah kepada kita tidak macam-macam tuntutan Allah kepada kita itu hanya untuk melaksanakan sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu itu pun kalau kita laksanakan bukan untuk Allah keuntungannya, untuk kita sendiri. Sehingga kita diwajibkan untuk melapor satu hari lima kali. Oleh karenanya di situ disebutkan wajah wajah wajhiyalladzi fatarat samawati wal ar. Itu ikrar bentuknya. Oleh karena biasakan kita itu meresapinya sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan kalau kamu tidak bisa melaksanakan sholat dari awal sampai akhir dalam keadaan khusyuk paling tidak dalam tiga hal ini. Kenapa? Sangat berarti dalam kehidupan kita. Sangat mengena dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Yang pertama ketika kita mengatakan inni tu, wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Ya Allah, aku sekarang ini berhadap dengan zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah sebuah ikrar. Jadi supaya kita tahu salat kita semacam itu. Supaya kita faham bahwasanya hidup kita untuk itu. Itu maksudnya ikrar itu. Jadi ngasih laporan. Sehingga kalau itu dicamkan baik-baik setiap sholat kita, apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Kita juga baca sunnah, disunahkan kan kita ketika sholat sunnah maupun sholat wajib untuk baca doa iftitah. Setiap ah, sholat yang ada defitannya pasti ada ini wajah tunya, Pasti ada inna sholatinya. Nah, sehingga apa? Betul-betul kita tahu, oh ternyata hidup kita bukan untuk kemauan kita, tapi untuk melaksanakan keinginan Allah SWT, yaitu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya, coba lihat, bagaimana dalam Al-Quran itu disebutkan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alihah. la nas'aluka nahnu nazukuk. Jadi sampai Allah Ta'ala itu memerintahkan suatu perintah yang khusus. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, perintahkanlah kepada keluarga kamu. Sibukkanlah maksudnya diri kamu. Untuk mengajari, memerintahkan, selalu membangunkan keluarga kamu untuk melaksanakan sholat. Kami tidak menuntut kalian itu untuk mencari rezeki untuk mereka tidak. Nah, nunazuku kami akan berizki. Sampai seperti itu gitu. Artinya apa? Tandanya apa? Artinya adalah bahwasanya kebanyakan kehidupan kita itu harusnya menjurus kepada situ, kepada sholat itu. Kenapa? Filsafat sholat itu luar biasa. Jadi kalau kita melihat inti daripada segala macam ibadah kita, dari mulai puasa, haji, umroh dan sebagainya, tujuannya itu ke sholat. Sholat itu adalah bentuk daripada pengabdian yang sejati dari seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantas jika Imam Ghazali atau Imam Hasan Al Basri beliau mengatakan man ahsana salatahu ahsanallah dunyahu barang siapa yang perbaiki salatnya maka Allah akan memperbaiki keduniaannya ada satu orang datang kepada Imam Hasan Al Basri beliau mengadukan tentang sempitnya rizki yang dia dapatkan karena yang namanya sempit atau luasnya rezeki itu di tangan Allah bukan di tangan kita. Ambil satu contoh dan marilah kita ambil sama-sama pelajaran yang berharga ini. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Kira-kira 15 tahun lalu atau tepatnya 20 tahun lalu. Di kota Bangil ini terkenal dengan kota apa? Sarang. Kota sarang burung. Sampai 20 kilo dan, ini berapa? 40 kilo, 60 kilo. Bintalik dan sebagainya itu banyak. Sekarang mana? Sehingga pada waktu itu kita masih punya pikiran, ini orang yang punya sarang burung ini nggak nggak usah kerja, tinggal metik hasilnya saja. Dimakan berapa turunan pun nggak habis-habis seakan-akan seperti itu. Tapi lihat bagaimana kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak nggak ada bisa mencegah. Supaya kita paham, dunia itu bukan ditentukan oleh kita, tentukan perusahaan kita, tentukan orang asing, tentukan pejabat, tidak. Tapi dunia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Oleh karena jadi pantas ya. Jika Nabi SAW bersabda, "Inna Nuro idza dakhala al-qalbah injarra wa Yang namanya nur cahaya keimanan ini kalau sudah masuk di dalam hati seseorang maka dia itu akan merasa luas sekali. Kenapa orang sumpah? Karena sempit. Tapi kalau orang beriman kepada Allah Ta'ala tidak ada sumpahnya luas, hatinya itu luas. Jadi merasa seakan-akan dia itu berada di tempat yang sangat luas. Nggak ada yang menyudutkan dia, itu orang beriman. Tapi mungkin kalau kita dikatakan semacam itu kan kita nggak paham gimana artinya luas. Apa maksudnya luas dan sebagainya. Sahabat Nabi juga merasakan semacam itu. Sehingga dia bertanya kepada Nabi. Gali ya Rasulullah, Hal min zalika min alamat? Hal li zalika min alamatin? Apakah yang demikian itu membutuhkan ada tanda-tanda bahwasanya kita ini sekarang sedang ada keimanan masuk dalam hati kita? Kata Nabi Muhammad gal iya. Yaitu apa? Menjauhkan diri dari rumah dunia yang sangat melalaikan ini. Wal inaba ila daril khulud dan kita kembali untuk mencari akhirat kita. Itu yang kedua dan yang ketiga adalah wal istidad lil mauti qabla nuzulihi. Dan siap-siap untuk mati sebelum kedatangannya. Itu tanda-tandanya orang masuk keimanan itu. Yang pertama, nggak pusing dia urusan dunia itu nggak pusing. Buat apa ini tuh Jadi kita kalau orang kalau orang beriman itu orang beriman kepada Allah dan percaya dengan kodok dan kodar rukun iman yang enam itu belum betul-betul dilaksanakan dia tenang di dunia ini nggak ada sumpah Kenapa sih para nabi itu menghadapi segala ujian itu kok senyum, kok ketawa? Kenapa demikian? Karena mereka orang beriman. Benar-benar yang namanya keimanan itu tertancap di dalam hatinya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah. Allah yang punya kehendak. Bukan Nabi Muhammad, bukan kita sendiri. Nah, cuma orang sekarang ini banyak orang yang sombong gitu. Jadi seakan-akan keinginan saya harus terlaksana. Sehingga apa? Banyak sumpeknya akhirnya. Kok bisa-bisanya seorang hamba yang dia itu berani bersumpah kalau dirinya itu seorang hamba, tapi kok dia itu merasa bahwasanya keinginannya akan terlaksana semuanya. Kamu ini seorang hamba apa seorang Tuhan, Seorang hamba apa seorang Tuhan? Sekarang masya Allah sampai-sampai dari saking sombongnya masyarakat kita ini dan kita kita sekarang ini sampai seakan-akan itu kita itu bisa melangkahi dan melewati wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Ngapain kita sumpah? Ngapain? Ngapain kita? Memang yang namanya susah itu susah tuh kita tepiskan begitu saja. Yang penting susah ya nggak apa-apa susah. Tapi di atas kesusahan itu kita harus yakin. Di balik kesusahan itu pasti ada kesenangan. Di balik kesusahan itu pasti ada ketentuan yang terbaik buat kita dan itu yang terbaik buat kita. Bukan itu yang tidak terbaik buat kita, itu yang terbaik buat kita. Cuma kita tidak paham apa yang terjadi. Oleh karenanya, sekali-sekali jangan sampai kita ukur urusannya Allah itu dengan ukuran kita. Gitu. Ukuran kalau kalau kita itu mengukur dengan ukuran kita, terbatas ilmu kita itu sangat sedikit. Tapi selalu ukuran urusan Allah itu dengan ukurannya Allah, ukuran urusan kita, urusan kita, ukuran kita nggak apa-apa gitu Jadi maksudnya gimana? Gini loh, urusan masa depan itu urusan siapa? Urusannya Allah, nggak usah dipikirkan. Nggak usah diukur dengan ukuran kita. Kalau kita ukur dengan ukuran kita, pasti kita banyak sambatan. Loh ini anaknya masih kecil kok abahnya sudah meninggal sih? Itu ukuran kita. Tapi ini ukurannya Allah ini bukan ukuran kita. Masa depan itu urusan Allah bukan urusan kita. Urusan apa yang kamu makan besok, lusa, apa yang kita makan itu bukan urusan kita, urusan Allah. Jadi jangan sampai diukur dengan ukuran kita. Ada lagi misalnya orang yang mati mendadak itu berarti mati syahid kan? Insya Allah mati syahid dan dia akan masuk surga dengan tanpa hisab loh. Kalau matinya dalam keadaan terakhirnya itu dia lagi goncengan sama pacarnya pas tabrakan dilindes sama truk naudzubillah misalnya. Matinya gimana? Tetap mati syahid. Jangan ukur dengan ukuran kita. Karena apa? Kalau ukuran dengan ukuran kita, oh enggak, enggak benar. Ini meninggalnya terakhirnya itu pacaran, dosa. Berarti dia harusnya nggak dapat ampunan, harusnya dapat neraka bukan dapat surga. Itu kan ukuran kita. Jangan ukur dengan ukuran kita, itu urusan Allah. Surga neraka urusan Allah. Memang pada awalnya Allah Ta'ala ingin mengampunkan semua hambanya. Memang pada awalnya Allah Ta'ala cinta kepada hamba-hambanya. Tanpa ada ukur-ukuran semacam itu, tanpa gitu. Makanya kan kata Nabi SAW, nanti orang yang nggak berdosa masuk dalam surga dengan rahmatnya. Orang yang bermaksiat tergantung kepada masyiahnya Allah. Kalau Allah mau, diazab dulu, baru masukkan dalam neraka. Kalau Allah mau, langsung dimasukkan dalam surga. Itu ukur ukurannya Allah, bukan ukuran kita. Kalau ukuran kita itu seperti apa? Gini, ada orang punya utang kepada kita. Ukuran kita, ya kita harus minta, kita tagih. Itu urusan kita itu. Bukan urusan Allah. Jangan kamu katakan, eh kamu punya utang kepada aku. Itu kan urusannya Allah. Jangan. Itu urusan kita. Kita harus ambil uang, Itu haknya kita. Tapi urusan dia nggak bisa nyaur urusan Allah. Nah, artinya apa? Tunggu, kasih waktu. Jangan dipaksa dia itu untuk membayar pada waktu itu dia tidak bisa membayarnya sesuai dengan firman Allah taala fanadiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia itu mampu untuk membayarnya. Nah, jadi kalau artinya kalau kita itu menjalankan dengan prinsip semacam ini enak di dunia ini, nah nggak ada nggak ada apa-apa yang perlu untuk kita businkan gitu. Nah, cuma yang perlu kita pahami dan kita perlu camkan baik-baik adalah tidak ada suatu ketentuan di muka bumi ini kepada siapapun juga orang soleh maupun orang toleh nabi maupun umatnya kecuali itu yang terbaik bagi kita sesuai dengan firmannya eh, sesuai dengan sabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau alimat ummati ma wara'atul limusibatin lasta'jaluha kalau seumpama umatku ini tahu dibalik dari segala macam kesulitan yang dia rasakan dibalik segala macam musibah yang dia alami maka pasti mereka itu akan meminta kepada Allah, "Ya Allah, cepat-cepatkanlah terjadinya musibah yang Kau akan berikan kepadaku." Tapi seperti itu. Kenapa? Supaya cepat juga kenikmatan yang dijanjikan Allah itu cepat terjadi kepada dirinya. Mari kita belajar kepada diri kita sendiri. Kemarin ini ada ada kejadian aneh gitu loh. Di mana ada satu orang datang kepada saya, dia kata begini, "Beb, saya ini punya pertanyaan." yang sampai sekarang nggak ada yang mengademkan hati saya dengan pertanyaan itu. Saya nggak pernah puas dengan jawabannya. Saya tanya banyak kepada orang. Apa pertanyaannya? Begini Bib, bagaimana caranya meyakinkan saya bahwasanya rizki itu adalah ditanggung oleh Allah Swt. Bagaimana cara meyakinkan saya bahwasanya rizki saya itu ditanggung oleh Allah Taala? Nah, jadi kalau tanya, kalau jawaban jawaban pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu harus sesuai dengan logika, kalau enggak enggak diterima. Maka saya katakan begini. Kamu punya pekerjaan tidak? Sekarang tidak. Dari kapan kamu enggak punya pekerjaan? Saya ini kerjanya cuma ustadz, kadang-kadang dapat uang, kadang-kadang enggak katanya. Lalu saya bertanya kepada dia, Ente sekarang umurnya berapa? Hampir 40 tahun. Selama ini siapa yang ngasih rezeki ente? Selama ini siapa ngasih rezeki ente siapa? Kalau ente ukuran-ukuran, ente nggak punya kerjaan, harusnya ente nggak bisa makan. Tapi itu nggak bisa makan, siapa ngasih rezeki ente? Anda tanya pada selama ini kok ente bingung yang kemarin, yang akan datang ini? Yang kemarin itu siapa ngasih rezeki? Kemarin kenapa nggak bingung kok sekarang bingung yang akan datang? Apa bedanya? Akhirnya dia cium tangan saya, iya beb, iya beb, saya yakin sekarang beb. <laughs> Tinggal cari aja, usaha saja. Allah sudah ngasih, Allah itu jamin semuanya. Jadi cukup kita itu belajar kepada yang lalu. Oleh karenanya belajar kepada sesuatu yang sudah terjadi dari pengalaman kita maupun pengalaman orang lain itu adalah suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Contohnya seperti ini. Masing-masing dari kita pasti tidak pernah lepas daripada musibah dan bencana serta ujian itu nggak mungkin. Pasti kita selalu yang namanya bencana itu selalu familiar dengan kita. Jadi sangat-sangat kita mengenalnya. Karena apa? Memang kita hidupnya untuk itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita bermimpi kita hidup tanpa ujian, tanpa cobaan nggak mungkin, pasti. Kalau nggak dari istri, ya dari harta. Nggak dari harta, nggak dari istri, ya dari anak-anak. Nggak dari anak-anak, dari keluarga, ya dari penyakit. Nggak dari penyakit, dari tetangga, pokoknya pasti. Yang namanya cobaan itu selalu akan menghinggapi kita dan jangan bermimpi kita itu akan hidup tanpa cobaan, tidak mungkin. Sekarang coba berapa cobaan ribuan cobaan sudah kita lewati pada masa yang lampau. Di antara cobaan-cobaan yang berat itu ada salah satu cobaan yang kita pada waktu itu berharap meminta pada Allah, ya Allah, ambil saja nyawa saya ya Allah, biar mati saja. Ingat kan? Ingat nggak? Dulu Waktu musibah itu lewat itu, waktu musibah itu terjadi sebelum lewat, kita kan pernah menganggap minta pada Allah Taala supaya mati aja. Sekarang masih mau mati nggak? <laughs> Masih ada mau mati nggak? Ya begitu sudah. Cobaan Allah itu seperti itu. Jadi semua orang itu pasti ada cobaannya. Semua orang itu pada waktu tingkatan-tingkatan tertinggi cobaannya itu dia berharap mati. Tapi setelah itu, setelah lewat, sodorkan lagi, tawarkan lagi. Sekarang mau mati nggak? nggak mau ah itu itu kan sebuah bukti bahwasanya itulah yang terbaik kepada kita suami meninggal, ayah meninggal, harta kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Semuanya itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita nggak paham di balik itu apa yang terjadi. Oleh karenanya, kalau kita itu benar-benar menjalankan kehidupan ini dengan semacam ini, maka nggak ada ketakutan sama sekali. Lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan, Innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin itu tidak pernah merasa takut. Yang kata jadi biarkan terjadi. Yang penting anak nggak berdosa sama orang, nggak berkaitan dengan orang lain. Yang terjadi biarkan terjadi. Kita jalani saja. Nanti insya Allah kalau kita menjalani semacam itu kita akan menikmatinya. Nah, oleh karenanya orang yang melaksanakan sholat lima waktu itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Orang yang melaksanakan sholat lima waktu itu berarti dia telah membuka hubungan dengan Allah. Orang yang melaksanakan sholat lima waktu itu berarti sudah ada nur di dalam hatinya. Kenapa? Ah, karena dia itu selalu mencamkan dalam dirinya. Yang pertama, ini wajah tuh selalu ingat pada Allah. Yang kedua, ketika setiap membaca Fatihah dia itu mengatakan, "Iya karena budu iya karena saya Camkan itu artinya. Hanya kepadamu ya Allah aku bersembah. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Hanya kepadamu ya Allah aku meminta tolong. Itu luar biasa. Itu kalau dicamkan itu menimbulkan keimanan yang luar biasa. Sehingga terus akan tumbuh keimanan kita, tumbuh, tumbuh terus. Tambah tinggi, tambah tinggi sehingga melewati yang namanya cobaan-cobaan itu ringan jadinya. Tapi tak kalah orang itu tambah jauh, tambah jauh, dikasih cobaan sedikit saja dia sudah nggak kuat. Sampai akhirnya banyak terjadi kasus bunuh diri dan sebagainya itu karena tidak ada keimanan dalam hatinya. Kita lihat, ambil satu contoh. Berat mana sih ujian kita dengan seorang yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya. Ada satu orang di mana orang itu tertimpa musibah di badannya, matanya buta, kakinya, tangannya buntung. Sudah itu di atas itu dia punya penyakit korengan. Setiap koreng itu ada ulatnya. Sedikit sedikit ditambah lagi dia kena penyakit ayanan. Ayan. Coba lihat bayangkan. Jadi semua musibah ada pada dirinya. Tapi lihat, Beliau itu masih mengucap begini, Alhamdulillah alladzi afani mimma talahum bihi wa faddalani ala katsirin min khalqi. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah yang telah menyelamatkan aku dari segala macam penyakit yang kau berikan, segala macam ujian yang kau berikan kepada mereka dan engkau mengutamakan aku di atas banyak orang. Sehingga ketika orang soleh itu mendengar, dia heran, loh ini semua musibah ada pada dirinya, kok justru dia itu membaca doa tersebut. Seharusnya saya yang baca doa. Doa semacam itu bukan dia, tapi dia yang baca doa itu. Sehingga apa? Apa kata beliau? Ditanya, kenapa kau baca ucapan begitu? Sehingga pada waktu itu ketika ditegur, kenapa kau baca itu? Seakan-akan dia ingin tahu apa sih yang kamu rasakan daripada kenikmatan sampai-sampai melupakan segala macam musibah yang kamu alami saat ini. Beliau katakan, wahai fuduli, orang yang fuduli katanya. Kamu telah mencegah antara diriku dengan Tuhanku. Ketahuilah bahwasanya seumpama Allah Swt membelah-belah diriku, memotong-motong diriku, satu potongan demi satu potongan, tetap yang ada di dalam diriku bukan keluhan, bukan sambatan, tapi adalah sebuah syukuran daripada kenikmatan yang telah diberikannya. Bagaimana tidak kata beliau? Aku mendapatkan dua hal yang tidak banyak orang punya. Apa itu kata beliau? Lisanun yaskuru wa qalbun yaskuru. Aku masih punya lidah yang selalu berzikir pada Allah dan aku masih mempunyai hati yang selalu bertafakur pada Allah. Yang sekarang banyak orang nggak punya. Nah, ini kan luar biasa orang nggak punya orang kena musibah di badannya tapi dia masih bersyukur pada Allah Taala. Coba kita biasanya dapat 100 ribu setiap hari yang sekarang bukan 100 ribu 50 ribu sambatannya udah luar biasa. Makanya kau biasakan itu katanya ulama. Kalau kamu itu ditanya sama orang, gimana keadaannya, gimana tokonya, gimana eh, rizkinya, dan sebagainya. Kamu katakan, Alhamdulillah. Jangan pernah sambatan kepada orang gara-gara rizki. Jangan. Jangan kau tampakkan yang namanya sambatan berkaitan dengan dunia kepada orang itu. Enggak. Karena percuma. Apa yang bisa mereka lakukan? Paling ada cemoohan. Paling ada ceritakan kesian deh. Itu tokonya enggak laku. Paling itu cuma enggak bisa bantu apa-apa. Jadi lebih baik alhamdulillah ada nikmat dari Allah taala. Selalu dalam kenikmatan dari Allah taala. Seperti itu aja nikmat kita. Oleh karena itu, jadi seseorang itu tidak meninggalkan sholat lima waktu kecuali orang itu terhitung telah melakukan dosa yang sangat besar walidillah. Nah, di sini kata beliau, sebagaimana kamu telah diharamkan untuk meninggalkan sholat dan itu termasuk dosa besar, maka kamu juga diperintahkan untuk memerintahkan keluarga. Nah, ini hati-hati. Ini sekarang kan banyak kaum muslimin, orang tuanya masya Allah rajin sholatnya, tapi istrinya tidak, anaknya tidak, pembantunya di rumah tidak, itu berbahaya. Kenapa? Tadi lihat bagaimana ceritanya Nabi Musa. Orang yang berbuat dosa itu cepat-cepat diusir dari rumahnya. Karena apa? Takut sampai turunnya bala. Dan termasuk yang paling banyak menurunkan bala selain dosa melawan orang wali atau mengingkari seorang wali orang yang melaksanakan riba, orang yang durhaka pada orang tua, orang yang matus kendala silaturahmi. Yang kelima adalah orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Ini lima dosa yang paling cepat menurunkan balak daripada Allah Taala. Jadi hati-hati. Kalau di dalam rumah kita itu ada yang nggak melaksanakan sholat hati-hati, betul-betul diperhatikan. Karena itu adalah kewajiban kita. Yajibu alaika antusyaddid ala ahlik. Wajib bukan sunnah, wajib katanya Habibullah Haddad ini antu ala ahlik kamu keras kepada keluargamu wa uladi kepada anakmu wa kullu man lak alaihi wilayatun dan semua yang berada di dalam kekuasaanmu pembantu rumah tangga fi igamati salat dalam melaksanakan salat wala tada' lahum uzran fi tarkiha jangan kamu berikan sama sekali uzur alasan apapun untuk mereka itu meninggalkan salat wa man lam yasma' minhum wa yuti' Fahadidhu wa akidhu. Kalau seumpama ada di antara mereka yang tidak mau mentaati perintahmu, tidak melaksanakan perintahmu dalam melaksanakan sholat, apa katanya beliau? Hadidhu ancam dia. akidhu berikan dia itu takdir. Wagdab alaih aksyad wa a'dam mimma taqdabu alaih lo atlafa malak. Marahilah dia dengan marah yang sesungguhnya, dengan marah yang besar seperti marah kamu ketika mereka itu menghilangkan sebagian daripada hartamu. Coba lihat Habib Wahdat bagaimana cara perumpamaannya itu luar biasa. Kita punya mobil, kita punya motor, sama anak kita disenggol atau hilang, kita marah kan? Marahnya luar biasa. Dunia hilang, kita marah. Tapi ketika mereka nggak sholat, kita nggak marah. Jangan seperti itu kita Habibullah Marahlah dengan marah yang besar ketika mereka itu tidak sholat seperti marah kamu ketika kamu kehilangan harta atau mereka yang menghilangkan harta kamu itu. Itu baru seimbang kata Allah ada. Fa'in lam taf'al. Kalau seumpama kamu tidak melakukan itu, kunta minal mustahini nabi hukukillahi wa Kamu itu berarti termasuk orang yang mengentengkan dengan haknya Allah. Mengentengkan dengan kewajibannya Allah mengentengkan dengan agamanya. Waman akab tahu ghadabta alaih dan kalau maka kamu sudah marah, kamu sudah berikan suatu takzir atau denda atau akibat jadi memukulnya dan sebagainya seumpama walam yamtasil wa yanzajir tapi tetap saja tidak mau melaksanakan perintahmu tetap saja tidak mau sholat faab itu angka maka usirlah dia jauhkanlah dia darimu oleh karena coba lihat di kitab-kitab nikah itu disebutkan ada sebuah contoh perceraian yang disunahkan. Suami sunnah menceraikan istrinya. Di antaranya kalau seumpama dia tidak senang tamu, sunnah diceraikan. Di antaranya juga kalau dia itu termasuk orang yang tidak mau melaksanakan sholat lima waktu. Itu disunahkan untuk menceraikan istri. Nah, ini sesuai dengan kata-kata yang ada. Anak pun seperti itu diusir. Fab'idhu watrudhu minka. Artinya utrudhu minka itu usir dari kamu. Fa innahu syaitan karena sungai itu syaitan. Nah, karena syaitan kan terbagi dua. Ada syaitanul jin, ada syaitanul inis. Ada syaitan berupa jin seperti yang kita sekarang alami dan ada syaitan jin, syaitan manusia. Syaitan manusia itu siapa? Manusia tapi lagaknya seperti setan. Manusia tapi ganggu orang manusia tidak mau melaksanakan kewajibannya, itu namanya setan ins. Dan perlu diketahui bahwasanya setan ins itu lebih berbahaya pada setan jin. Karena setan jin nggak kelihatan, tapi kalau setan ins kelihatan. Setan jin itu kita tidak sayang, tapi kalau setan ins kadang-kadang kita sayang. Kalau setan ins kadang-kadang kita sayang. Oleh karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang yang bisa melaksanakan ini. Semoga kita ini termasuk orang yang bisa sadar bahwasanya sholat lima waktu itu membawa kebaikan semuanya. Nggak ada yang tidak membawa kebaikan, membawa kebaikan dan meninggalkannya akan bawa keapesan. Kita minta pada Allah Taala semoga semua keluarga kita melaksanakannya dan semoga kita mendapatkan keberkahan daripada sholat kita dan kita termasuk orang yang gampang mau melaksanakan sholat dan sangat berat kalau kita tidak melaksanakan sholat dan itu akan kami rasakan ya Allah sampai akhir kami akhir usia kami nanti sampai kami tutup usia kami dalam keadaan kami terus melaksanakan sholat. Tidak ada satupun utang sholat yang kami tanggung ya Allah. Sehingga kami meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah Al-Hazini ya sunnah soleh ala al-Fatihah.